بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقطة جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله كتاب مسيح من tentang حديث حديث yang berkaitan pada pembahasan bab taubah dari seorang tabi'in yang bernama Zir ibn Hubeish, Aku mendatangi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safwan ibn Asal radhiyallahu an. Aku bertanya, Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan-pertanyaan Zir. Selebihnya beliau menceritakan beberapa kejadian maupun sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zir ibn Hubeish, seorang tabi'in yang memang datang untuk belajar. Maka Sofan bin Asal radhiyallahu anhu memberikan apa yang beliau tahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada sang penuntut ilmu. Maka kata Zaid bin Hubaish, Sofan bin Asal radhiyallahu anhu masih terus menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga beliau menyebutkan sebuah hadis tentang satu pintu taubat. Pintu taubat itu lebar sekali. Dikatakan di sini pintu itu terletak di daerah barat. Sementara lebarnya sangat luas. Sehingga apabila ada seorang penunggang kuda atau penunggang hewan kendaraan yang menempuh dari ujung pertama untuk sampai kepada ujung pintu kedua, dia membutuhkan waktu 40 atau 70 tahun lamanya untuk melakukan perjalanan itu saking luas dan lebarnya pintu taubat itu. Qala Sufyan, maka sang perawi yang meriwayatkan hadis ini bernama Sufyan, ahadur ruwah, eh, salah satu perawi hadis ini yaitu Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau menafsirkan hadis tadi qibala syam khalaqahu Allah taala yauma as samawati wal arda maftuhan lit taubah. Yang dimaksudkan dalam hadis Zir bin Hubaysh itu adalah pintu taubat Allah ciptakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, pintu itu juga diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pintu itu terbuka terus-menerus. La yughlaqu hatta tatlu asy minhu. Dan pintu itu akan selalu terbuka sampai matahari akan terbit dari arah pintu itu. Maksudnya sampai menjelang hari kiamat pada saat Allah ciptakan matahari terbit dari arah barat rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih. Dan hadis ini wallahu alam derajatnya adalah hadis yang hasan. Ikhwah sekalian, hadis ini sesuai dengan judulnya. Betapa pintu taubat terbuka lebar. Sehingga hadis ini memberikan pesan sebuah pengharapan yang sangat luas untuk setiap muslim yang terjatuh dalam kesalahan, dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Segala dosa akan Ia ampuni selama taubat yang dilakukan oleh seseorang dilakukan masih dalam waktu yang diizinkan. Kalau kita pelajari pada majelis-majelis sebelumnya, para ulama mengatakan taubat dilakukan dengan meninggalkan dosa itu, kemudian menyesali dan bertekad tidak mengulangi mereka juga mengatakan bahwa taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat yang dilakukan pada waktunya, yaitu sebelum terjadi hari kiamat. Baik hari kiamat yang besar untuk seluruh manusia dan seluruh alam semesta atau kiamat pribadi masing-masing individu. Dan kita telah bahas bahwa seorang ketika akan meninggal maka kiamatnya telah terjadi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga menyabdakan selama seseorang masih belum berada dalam kondisi sakaratul maut ketika ruh belum sampai di kerongkongan taubat itu masih terbuka hadis ini menjadi penguat hadis-hadis sebelumnya betapa kepemurahan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi menciptakan pula pintu taubat yang sangat lebar sangat luas sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah perumpamaan seandainya ada orang yang melewati pintu itu dari ujung ke ujung dia membutuhkan waktu 70 tahun dan anda orang-orang yang tinggal di perkotaan barangkali bisa menyaksikan beberapa contoh kecil ketika mendapatkan kekayaan seseorang di antara mereka mungkin dari ujung tembok rumah sampai ujung tembok dilalui dengan mobil dengan kendaraan membutuhkan beberapa menit semakin besar rumah yang dia lewati semakin lama waktu yang digunakan untuk menempuh ujung tembok sampai ujung tembok melewati luasnya rumah orang itu. Ini masih hitungan menit. Bagaimana dengan kekuasaan yang Allah miliki, yang Allah ciptakan di makhluknya. Allah ciptakan pintu taubat yang luas seandainya seorang melewati selama 70 tahun baru dia sampai kepada ujung yang lain dari pintu taubat yang Allah buka terus-menerus sampai hari kiamat. Maka seperti yang kita sampaikan bahwa sekalipun Allah Subhanahu wa taala membuka lebar kesempatan untuk bertobat, seandainya bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pintu itu akan susah untuk tergapai dan terlewati. Maka hadis-hadis yang menunjukkan tentang motivasi, terghib, tujuannya untuk memberikan semangat, motivasi kaum muslimin untuk bertobat, kita pelajari agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita sehingga kita mudah untuk melakukan perintah itu. Ikhwas sekalian, hadis ini juga memberikan pesan tentang anjuran untuk bertanya ketika kita mendapatkan sebuah kejanggalan, sesuatu yang membuat kita galau dan rasa gelisah yang terjadi dalam hati seseorang menunjukkan perhatian dia terhadap sebuah kasus. Karena seseorang ketika dia menganggap sepele dan tidak menggubris sesuatu yang nampak di depannya, berarti dia memang tidak mengindahkan. Melihat kecelakaan, melihat e, musibah, dia tidak tergerak sama sekali hatinya, berarti dia tidak mengindahkan. Namun ketika seorang galau, kepikiran, dia terlalu gelisah ketika harus mempersiapkan sebuah rencana. Itu menunjukkan bahwa rencana yang akan dia lakukan adalah sesuatu yang penting bagi dia. Kita lihat bagaimana seorang tabi'in, dia semangat sekali untuk belajar. Sehingga hanya permasalahan membasuh alas kaki. Dia sampai galau. Boleh atau tidak ketika seorang buang air kecil atau buang air besar sehingga dia bertanya kepada seorang alim dan ini juga merupakan pelajaran penting ketika seorang merasakan adanya kegalauan bukan kemudian diaplikasikan dengan membuat status menuliskan di depan masyarakat banyak kegalauan dia atau berdebat dengan orang yang sama dengan dia ketidaktahuannya akan tapi solusinya adalah dia bertanya kepada seorang yang alim ini yang dilakukan oleh Zir bin Hubeish rahimahullah, seorang tabi'in yang sangat mulia, dikenal dengan seorang talibul ilm. Ya. Setiap yang ia rasakan, perlu ditanyakan, dia tanyakan. Sampai satu saat seorang sahabat yang dikenal dengan ilmu qiraahnya, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ditanya terus-menerus tentang hukum bacaan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ditanya oleh Zir bin Hubeish, sampai Ubay bin Ka'ab mengatakan, Ya Zir, ma turidu an tada'a ayatan illa sa'altani anha kamu betul-betul tidak ingin melewatkan satu ayat pun kecuali engkau tanyakan kepadaku hukum-hukumnya dan juga tafsirannya. Ini menunjukkan bagaimana semangat seorang ulama ketika mereka mendapatkan sesuatu yang memang perlu ditanyakan ditanyakan dan ini menjadi solusi agar seseorang selamat dalam ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala sa'alu idza lam ya'lamu, ala inna shifa'al 'ayyi su'al." Rasulullah mengatakan, "Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Karena sungguhnya ketahuilah kunci atau obat orang yang tidak tahu adalah bertanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam riwayat Abu Dawud pernyataan yang tadi dengan sanad yang hasan ketika sebagian sahabat melalui sebuah pertempuran. Seorang di antara mereka terluka dengan parah. Akhirnya dia ketika pulang ditimpa junub. Dia bertanya kepada para sahabatnya, kawan-kawannya, bolehkah aku sekarang bertayamum? Adakah keringanan untukku untuk tidak mandi karena sedang terluka parah. Para sahabat mengatakan, "La najidu laka Kayaknya tidak. Kalau orang kena junub ya sudah dia harus mandi. Padahal dia terluka parah. Akhirnya dia mandi kemudian meninggal. Rasulullah SAW marah. Qatalahum, qatalahumullah. Kata Rasulullah SAW, mereka lah sebab kematian sang sahabat itu. Celaka mereka kata Rasulullah SAW. Ala sa'alu idha lam ya'alam. Kenapa mereka tidak bertanya seandainya mereka tidak tahu. Maka di sini ada perintah untuk bertanya pada urusan yang tidak kita ketahui. Ya, bukan berdebat, atau bukan justru menyebarkan, menviralkan. Saya tidak tahu nih, bingung saya bagaimana. Tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah, petunjuk dan juga bimbingan sehingga kita mudah untuk menerima kebenaran dan juga menjalani Islam ini sampai akhir hayat. Wallahu tabaraka wa taala a'lam wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. rabbil alamin.